بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ونجاة في الدنيا والآخرة آمين وبالسند المتصل إلى الإمام ابن حجر الأسقلاني في كتابه نزحة النظر أنه قال فأقول طالبا من الله التوفيق فيمن هنالك الخبر dengan sanad yang sampai yang sampai kepada Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar beliau berkata fa'aqulu taliban minallahi taufiqa fi ma hunalik Nah, di pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah termasuk membahas tentang sejarah penulisan kitab Ulumul Hadis juga membahas tentang alasan kenapa Imam Ibnu Hajar Asqalani menuliskan kitabnya. Nah, di pertemuan selanjutnya atau teman kali ini kita akan membahas tentang khobar dan pembagian khobar. Nah, beliau berkata, "Fa'akulu maka aku berkata, toliban dengan mencari minallahi dari Allah taufiqo kesuksesan atau pertolongan fima di dalam apa-apa guna hunalika di sana maksudnya di dalam penulisan kitab meneruskan menyempurnakan penulisan kitabnya Nuzhatun Nazar beliau berkata sambil mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala al khabar Nah, ini sekarang kita mulai masuk pembahasan kitab. Inti atau pembahasan isi kitab. Al-khobaru adapun khobar. Wa dan ia khobar. indah ulama hadal fanni di sisi ulama fan ini yaitu fan ilmu ulumul hadis mustalahul hadis itu muradipun muradi sama lil hadisi dengan istilah hadis. Nah, khobar. Nah, jadi di kalangan para ulama muhadisi ada istilah penyebutan khobar. Nah, khobar menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama e, muhadisin, istilah atau makna dari khobar ini sama dengan istilah hadis. Jadi menurut jumhur ulama antara istilah hadis dan istilah khobar adalah maknanya sama. Ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Kemudian Nah, pengertian khobar secara atau definisi khobar secara e, bahasa, secara logo atau secara etimologi artinya adalah mayahtamilu asidko wal kadib. Ini khobar secara makna bahasa adalah sesuatu yang mengandung kabar benar atau kabar dusta. Itu adalah khobar. Sedangkan secara istilah Nah, ini tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Sekolani. Sedangkan hadis, hadis secara uh, eh, lugoh artinya adalah didul kodim. Jadi hadis maknanya adalah kebalikan dari kodim, yang artinya adalah lampau terdahulu. Hadis maknanya secara bahasa artinya baru, artinya kebalikan dari kodim. Adapun secara istilah, nah ini akan disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam dalam kitabnya Nuzhatun Nazar. Nah, antara istilah khobar dan hadis menurut jumhur ulama muhadisin adalah maknanya sama. Jadi kita disebutkan ini khobar atau ini hadis artinya adalah sama menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan. Namun wakila dan dikatakan al hadisu yang dimaksud istilah hadis itu majaa apa-apa yang datang dari nabi nabi saw. Nah, sebagian ulama berpendapat membedakan antara penamaan istilah khobar dan hadis. Mereka mengatakan bahwa hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW sedangkan wal khobaru dan khobar itu majaa ma apa apa aja yang datang apa ma an dari selain Nabi Muhammad SAW nah sedangkan khobar adalah segala sesuatu yang datang selain dari Nabi Muhammad SAW nah ini menurut sebagian ulama wa samatan dan di dari sanalah kila dikatakan liman bagi orang yashtagilu atau yashtagilu yang menggeluti bitawarikh dengan beberapa tarikh, ilmu tarikh, wama dan apa-apa syakalah yang menyerupai tarikh atau ilmu tarikh sejarah, sesuatu yang menyerupai sejarah contohnya adalah hikayat, wanaso yusulaha, itu masuk cerita-cerita, kabar-kabar, dongeng-dongeng, itunya orang yang bertakhusus, spesialis berkonsentrasi, menggeluti sejarah dan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah atau seperti sejarah, maka namanya mereka adalah al-ikhbari, dinamakan al-ikhbari. Orang yang mengerti e, sejarah dinamakan julukannya al ikhbari. Nah, walimanan bagi orang yang gilu atau yang yashtagilu yang menggeluti berkonsentrasi bisunnatin nabawiyah dengan sunnah nabawiyah julukannya namanya adalah al-muhaddisu muhadis. Nah, bagi ulama yang membedakan antara istilah khobar dan hadis, mereka mengatakan hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, khobar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi. Nah, dari sana maka ada istilah khusus untuk orang yang mengikuti khobar, tarikh atau sejarah, namanya adalah khibari. Sedangkan orang yang mengikuti hadis, namanya adalah muhadis. Ini bagi ulama yang membedakan. Wakilan dikatakan bayinahuma di antara keduanya khobar dan hadis itu umumun ada keumuman, wa khususun mutlakun dan ada khusus secara mutlak. Nah, ini pendapat ketiga mengatakan bahwa antara hadis al-khabar ini ada kaitan secara umum dan khusus secara mutlak. Artinya apa? Khobar ini maknanya adalah umum, sedangkan hadis adalah maknanya secara khusus. Maka fakullu hadisin maka setiap hadis itu khobarun termasuk khobar. Namun min aksin tanpa sebaliknya. Jadi setiap hadis adalah khobar, namun tidak setiap khobar adalah hadis. Kenapa? Karena khobar secara umum dan hadis secara khusus. Maka hadis, setiap hadis ini tentu khobar, termasuk cerita, kabar. Namun tidak setiap khobar adalah hadis. Karena khobar itu bisa berupa sejarah, bisa berupa berkaitan dengan selain Nabi dan lain sebagainya. Ini pendapat ketiga yang mengatakan bahwa antara khobar dan khobar dan hadisnya ada kaitan secara umum dan khusus. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, wa ubiro. Nah, kemudian di antara tiga pendapat ini, kemudian e, para ulama ini dikenal atau para muhadisin sudah biasa menggunakan istilah hadis dan khobar, menggunakan penyebutan hadis dan istilah khobar. Walaupun ada perbedaan tiga pendapat tersebut, yaitu pendapat jumhur, pendapat sebagian ulama, baik yang pendapat kedua atau ketiga, mereka mengatakan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Nah, namun dalam prakteknya para ulama sudah biasa menggunakan e, penyebutan istilah hadis dengan nama khobar. Nah, ini kenapa? Nah, wa ubiro dan alasannya kenapa? Wa ubiro dan dinamakan <coughs> digambarkan atau diistilahkan apa hadis huna di sini bil khobari dengan istilah khobar liyakuna agar ada apa hadis itu asmala lebih umum lebih menyeluruh dalam kurung berdasarkan pertimbangan beberapa pendapat tadi tutup kurung. Nah, kenapa para ulama walaupun terjadi ikhtilaf mengenai apakah e, khobar bermakna hadis sebagainya, nah kenapa para ulama tetap menggunakan menyebut istilah menyebut istilah hadis dan istilah khobar? Kenapa? Karena e, istilah hadis digunakan juga dengan istilah khobar agar istilah hadis ini bisa menyeluruh menyeluruh berdasarkan pendapat-pendapat tadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita mengikuti pendapat jumhur yaitu bahwa hadis bimana khobar, maka hadis juga disebut khobar artinya menyuruh Bisa mencakup hadis yang diriwayatkan secara marfu, maktu atau mak, e, marfu, maukub atau maktu atau juga mencakup hal-hal lainnya. Jadi antara istilah khobar dan hadis sama. Atau juga mengikuti pendapat kedua bahwa hadis bermakna apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau apa yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang tidak berdasarkan atau selain Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika disampaikan bahwa hadis disebut khobar, maka hadis mencakup umum. Artinya apa? Bahwa hadis juga mencangkup istilah untuk penyebutan apa yang disampaikan Nabi Muhammad juga mencangkup untuk apa yang disampaikan atau sandarkan mengkisahkan selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama menggunakan penyebutan hadis dengan istilah khobar tujuannya agar istilah hadis ini untuk bisa menyeluruh mencakup semua apa yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan tiga pendapat tadi. Maksudnya seperti itu. Kemudian, nah itu adalah perbedaan atau E, istilah antara khobar dan hadis. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa antara khobar dan hadis di wahid, maknanya sama. Kemudian, nah di pembahasan selanjutnya membahas tentang pembagian khobar. Pembagian khobar berdasarkan e, jalur-jalur e, yang sampai kepada kita. Nah ini khobar ada dua bagian. Jadi ketika pembagian khobar berdasarkan jalur riwayat yang sampai kepada kita, khobar terbagi dua yaitu khobar mutawatir dan khobar ahad. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Nah, khobar mutawatir dan khobar ahad. Khobar ahad terbagi ketiga, tiga bagian. Ada khobar masyhur, masyhur, ada ada aziz, juga ada gorib. Nah, ini ahad. Sedangkan di atasnya adalah mutawatir. Jadi mutawatir ahad, ahad terbagi tiga, masyhur, uh, aziz, dan terakhir adalah gorib. Imam Ibnu Hajar akan menyampaikannya secara terperinci. Pertama kita bahas dulu yaitu pertama adalah yaitu kabar mutawatir. Nah Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa maka adapun khobar ya khobar bi tibari wusulihi dengan pertimbangan sampainya khobar ilaina kepada kita itu bagiannya pembagiannya imma ada kalanya ayyakuna bahwa ada lahu bagi khobar yaitu atau apa turukun beberapa jalur jadi khobar terbagi berapa bagian. Bagian pertama yaitu khobar yang memiliki banyak jalur. Ai maksudnya asanidu rotin, yaitu sanat-sanat yang banyak. Ini maksud turukun yaitu adalah sanat-sanat yang banyak, jalur-jalur periwayatan yang sangat banyak. Nah, ini yang pertama. Di anna turukon, nah sekarang Imam Ibnu Hajar menjelaskan e, makna turukon secara bahasa. Di anna turukon sesungguhnya turuk itu jam'u torikin, jamak bentuk jamak dari torik. Bentuk mufrodnya adalah torik, bentuk jamaknya adalah turuk. Nah, wa fa'ilun, wazan fa'ilun fil kasroti ketika meng, apa, menjelaskan bentuk jamak, bentuk yang banyak, yujam yujma'u dijadikan bentuk jamak ketika menjelaskan banyak menunjukkan jumlah yang banyak yujma'u dijadikan bentuk jamak ada fu'ulin atas wazan fu'ulin. Makanya torikun jamaknya adalah turukun. Yaitu bidom mata ini dengan mendombahkan keduanya, mendombahkan fa dan ain, wazan fu'ul. Nah, wafil killati dan di dalam e, eh, jumlah yang sedikit, wazannya ala af'ilatin atas wazan af'ilatin. Nah, ini Imam Ibn Hajar menjelaskan ini dalam segi bahasa. Yaitu turukun jamak dari torikin. Tapi maksudnya adalah turuk bimakna asanid yaitu sanasa saat atau jalur-jalur periwayatan. Nah, wal muradu, nah ini takkid dari Imam Ibnu Hajar. Wal muradun adapun yang dimaksud bituruki dengan turuk yaitu jalur-jalur periwayatan itu al asanidu beberapa sana. Jadi ini maksud Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikar karena Nuzatun Nazani sebagai syarat terhadap Nukhbatul Fikar. Jadi ketika beliau menyampaikan bahwa khobar terbagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama itu khobar yang memiliki jalur-jalur yang banyak yang dimaksud jalur adalah sanad. Itu sanad, sanad yang banyak. Itu adalah jenis khobar yang pertama. Kemudian wal isnadu. Nah, sekarang kita membahas tentang makna isnad. Wal isnadu adapun isnad. Nah, menurut Imam Hajar isnad adalah hikayatu tori kilmatni, Menceritakan jalurnya matan. Menceritakan jalurnya matan. Jadi isnad yang dimaksud dengan istilah isnad menurut Imam Ibnu Asqalani adalah menceritakan jalurnya matan. Nah, ini karena ada ikhtilaf ulama mengenai istilah isnad dan sanad. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwa dibedakan antara istilah isnad dengan sanad. Isnad artinya adalah hikayatu tariqil makna, yaitu menceritakan, menjelaskan jalurnya matan. Matan adalah isi isi kitab, isi hadis matan. Sedangkan isnad adalah menceritakan jalurnya matan. Menceritakan jalurnya matan itu istilah isnad. Sedangkan makna sanad menurut mereka ulama yang membedakan sanad adalah tori kulma tori kulmat nih, yaitu jalurnya matan. Jadi matan adalah jalurnya, sedangkan isnad adalah menceritakan jalurnya. Nah, itu bagi ulama yang membedakan antara istilah isnad dan sanad. Tapi kebanyakan ulama menganggap sama istilah an, atau menyamakan antara istilah isnad dengan sanad. Jadi antara isnad dengan sanad bermakna wahid. Itu jumhur ulama kebanyakan ulama. Nah, itu kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani melanjutkan watil kal rotu dan demikian itu jumlah yang banyak itu ahadu syuruti tawaturi salah satu di antara beberapa syarat tawatur. Nah, di seperti penjelasan sebelumnya bahwa khobar berdasarkan pertimbangan jalur-jalur yang sampai kepada kita ini terbagi dua ada mutawatir ada ahad ahad terbagi tiga yaitu masyhur aziz dan gorib nah, sekarang Imam Ibnu Hajar Aswalani sedang membahas mulai membahas tentang tawatur atau mutawatir nah watil kal kasrotu dan demikian itu banyak jumlah yang banyak jalur yang banyak itu ahadu surutit tawaturi salah satu di antara beberapa syarat tawatur khobar tawatur Iza warodat ketika ada apa banyak jumlah yang banyak itu bila hasri adadin muayyanin dengan tanpa batasan jumlah tertentu. Nah, salah satu di antara syarat tawatur adalah apabila khobar tersebut mempunyai jumlah yang banyak tanpa batasan tertentu. Nah ini, ini khobar tawatur, disebutnya tawatur. Bal bahkan takunu ada apa ada adatu kebiasaan pada ahalat sungguh telah memustahilkan apa kebiasaan ahum kesepakatan mereka mereka perawi perawi hadis atau orang-orang yang bercerita adalah kadibi atas dusta. Nah, saking banyaknya jalur tersebut atau saking banyaknya orang yang menceritakan tersebut maka secara akal, secara kebiasaan, secara adat ini mem mem membuat mempunyai faidah, memberikan faidah mustahilnya mereka bersepakat atas kedustaan. Jadi saking banyaknya jalur periwayatan, saking banyaknya perawi yang meriwayatkan menceritakan khobar tersebut, maka secara adat, secara akal, secara umumnya mustahil mereka bersepakat atas dusta. Kenapa? Karena saking banyaknya mustahil. Karena mereka banyak, jumlahnya banyak tersebar di mana-mana dan tidak saling kenal, maka sangat mustahil apa mereka apabila mereka dikatakan mereka bersepakat atas suatu kedustaan. Artinya apa? Artinya ketika ada khobar disampaikan dengan jauh yang sangat banyak, maka secara adah, secara kebiasaan, secara akal, ini mustahil. Saking banyaknya mereka, ini mustahil mereka berdusta mereka sepakat bersekongkol atas suatu kedustaan. Contohnya seperti ada perawi, ada kabar, ada khobar mengenai adanya Ka'bah atau ada adanya kabar mengenai suatu kejadian kecelakaan. Contohnya suatu orang ada orang yang datang terlambat, tidak melihat menyaksikan langsung suatu kecelakaan, namun dia bertanya pada orang-orang yang menyaksikan langsung. Dia tanya satu orang menyampaikan cerita yang sama. Kemudian dua orang sama juga terus bertanya sampai 10 orang bahkan sampai puluhan orang ternyata kisahnya sama padahal mereka tidak saling kenal mereka bertemu dalam suatu e, kejadian yang tiba-tiba yang tanpa direncanakan tapi ceritanya sama nah ini secara nalar secara akal kita ini dapat menunjukkan bahwa kabar yang atau kecelakaan peristiwa yang terjadi itu adalah benar hakiki bukan e, atas hasil kesong, persong, e, persong, e, apa, persongkongkolan atau kesepakatan mereka atau sesuatu kedustaan. Nah, karena saking banyaknya jumlahnya dan tidak saling kenal dan memang itu suatu kejadian yang tiba-tiba, maka bisa dipastikan bahwa kabar yang mereka sampaikan adalah benar secara tawatur. Ya contoh sebagai contoh. Begitupun hadis suatu kabar apabila secara tawatur sampaikan oleh banyak perawi, saking banyaknya perawi yang tersebar di berbagai daerah, ada yang di Basra, Kufah, dan sebagainya, maka bila sampai kepada kita dengan cara tawatur, mutawatir, maka ini menimbulkan persangkaan kuat bahwa secara akal, secara kebiasaan mustahil mereka berdusta, bersekongkol atas sesuatu kedustaan. Ini mustahil. Yaitu tawatur. Wakaza dan demikian juga, maksudnya memustahilkan wuku ahu terjadinya tawatur minhum dari mereka ittifaqan secara kesepakatan minggori konsin dengan tanpa tujuan. Nah, ini mustahil juga apa mereka mereka bersepakat atas suatu kedustaan dengan suatu maksud tertentu ini mustahil. Mustahil karena saking banyaknya jumlah. Nah, Fala makna maka tidak ada makna ta'yinil adadi untuk menentukan jumlah ala sahihi atas pendapat yang sahih. Nah, menurut pendapat yang sahih bahwa jumlah perawi, jumlah pem, penyampai kabar khobar mutawatir ini tidak disyaratkan suatu jumlah tertentu, tidak ditentukan jumlahnya. Jadi menurut pendapat yang sahih, suatu kabar dikatakan atau dikategorikan sebagai khobar yang mutawatir ini tidak disyaratkan jumlah perawi tertentu, jumlah pembawa berita tertentu, tidak disyaratkan jumlahnya berapa. Artinya tidak dikatakan bahwa jumlahnya minimal 10 orang atau 20 orang tidak dikatakan seperti itu. Ini menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih menurut jumhur ulama bahwa suatu kabar dikatakan tawatur mutawatir tidak disyaratkan jumlah perawi tertentu menurut kabar atau menurut pendapat yang sahih. Namun wamin hum dan dari antara mereka itu man ada orang ayyanahu yang menentukan siapa orang hu pada jumlah adad fil arbaati di dalam jumlah empat orang. Nah, sebagian mereka ada yang berpendapat menentukan kabar khobar dikatakan tawatur apabila minimal diriwayatkan oleh empat orang. Wakilan dikatakan fil khomsati uh, eh, fil khomsati di dalam lima orang. Sebagian pendapat lain mengatakan minimal lima orang Wakilan dikatakan bisa berarti di dalam tujuh orang, minimal tujuh orang. Wakilan dikatakan pendapat yang lain fil asroti di dalam sepuluh orang, minimal sepuluh orang. Wakilan dikatakan fil isnai dua belas orang, di dalam dua belas orang. Wakilan dikatakan fil arba'ina di dalam empat puluh orang. Wakilan dikatakan fis di dalam tujuh puluh orang. Wakilan dikatakan gorizalika selain demikian itu. Nah, ini pendapat-pendapat ulama mengatakan jumlah minimal suatu kabar dikategorikan termasuk khobar tawatur. Ada mengatakan 4, 5, 10, 20, dan sebagainya. Namun pendapat yang sohi adalah tidak disyaratkan jumlah tertentu. Artinya apa? Apabila suatu kabar dikata disampaikan dengan jumlah yang banyak, namun sudah memberikan faidah tawatur, memberikan pesangkaan bahwa itu termasuk khobar tawatur karena saking banyaknya, maka itu sudah dianggap suatu khobar yang tawatur tanpa menentukan batasan minimalnya berapa. Ini pendapat yang sohi dan jumur ulama. Nah, watamasaka dan berpegang siapa kullu dan setiap orang yang berpendapat didalilin dengan dalil. Ja yang datang fi dalam dalil apa zikru ada adadi menyebutkan jumlah tersebut. Menyebutkan jumlah uh, perawi tersebut. Nah, setiap orang yang berpendapat atau ulama yang berpendapat tadi mereka sejatinya menyampaikan dalil, ada hujahnya yang menyebutkan bahwa empat orang minimal 4, orang dikatakan hujannya setinggi minimal jumlahnya adalah 12 orang karena hujannya adalah termasuk uh, hadis tentang ketika itu sahabat Rasulullah SAW menghadiri apa sholat Jumat kemudian ternyata saat itu kedatangan kafilah dagang nah semuanya bubar kecuali 12 orang nah mereka hujannya seperti itu dikatakan juga pendapat-pendapat yang lain masuk 40 orang karena berdasarkan mengkiaskan dengan jumlah sholat Jumat juga berhujah dengan awal mulanya sholat Jumat dilaksanakan adalah minimal jumlah jumlahnya 80 orang dan banyak eh, hujah-hujah yang mereka sampaikan. Jadi mereka semuanya berhujah dengan suatu dalil yang mana dalil tersebut menyebutkan suatu hitungan jumlah. Nah, fa'afada maka memberikan faidah apa jumlah? Jumlah tersebut al ilma pada ilmu keyakinan, yakin. Memberikan faidah yakin, ilmu e, eh, pesan, e, eh, mempunyai faidah yakin, ilmu atau qat'i bahwa jumlah tersebut adalah jumlah untuk suatu kobar tawatur menurut mereka berdasarkan dakwa atau persangkaan mereka setiap ulama yang berpendapat tersebut. Namun bila zidin dan tidak berkonsekuensi apa ayat torida apabila sama atau seimbang apa jumlah fi goirihi di dalam selainnya jumlah di diihtimalil ikhtisos karena ada kemungkinan khusus. Nah, Imam Ibn Hajar mengomentari mengkritik eh, pendapat-pendapat ulama yang mengatakan berpendapat jumlah minimal suatu kabar dikatakan termasuk dikategorikan termasuk khabar mutawatir. Nah, ketika mereka berpendapat berhujah dengan suatu dalil menyebutkan suatu hitungan, nah oleh Imam Ibnu Hajar dikatakan bahwa di kemungkinan lain di jumlah e, kondisi yang lain atau kejadian yang lain jumlah tersebut belum tentu memberikan faidah ilm, memberikan faidah yakin. Kenapa? Karena ada ihtimal kemungkinan-kemungkinan khusus yang lainnya. Jadi ketika mereka berhujah bahwa jumlah minimalnya adalah 40 orang karena dalilnya adalah ini ini sebagainya, nah ini tidak menunjukkan hal yang sama apabila dikaitkan dengan kejadian yang lain. Karena jumlah ini belum tentu jumlahnya sama di kejadian yang lain yang bisa memberikan faidah ilm atau memberikan faidah tawatur. Karena apa? Karena ada ihtimal kemungkinan-kemungkinan yang lainnya khusus. Ini ini kritik Imam Ibn Hajar kepada ulama-ulama yang berpendapat membatasi jumlah minimal terhadap kabar tawatur. Nah, faida waroda dan ketika ada apa al khobaru khobar kaza dikasih demikian itu yaitu jumlahnya jumlah tertentu. Nah, dan yang memberikan faidah ilm atau memberikan faidah tawatur yakin wandaf wandova e, dan bertambah atau disertakan ilaihi pada khobar apa ayastawiya apabila sama apa al amru perkara fi dalam khobar itu fil kasroti al mazkuroti di dalam jumlah yang banyak yang disebutkan min ibtidaihi dari awalnya khobar ila intihaihi dari sampai intihai sampai akhirnya khobar. Nah, syarat selanjutnya adalah ketika khobar tersebut diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, maka disyaratkan selanjutnya yaitu jumlah banyak tersebut pun harus sama, umumnya sama. Dari mulai awalnya khobar, artinya dari mulai e, awalnya sanad sampai akhirnya sanad akhirnya khobar sampai penyampai khobar itu penulis hadis atau penulis kitab nah disyaratkan harus sama jumlahnya secara aglabiah harus sama nah yang dimaksud sama itu apa wal muradu ataupun yang dimaksud sama wal muradu ataupun yang dimaksud bil istiwa'i dengan sama yaitu antara awal sampai akhir sama itu maksudnya seperti apa yaitu alatan kuso agar tidak berkurang apa al kasrotu jumlah yang banyak al-mazkuratu yang disebutkan fi ba'dil mawadi di sebagian tempat. Jadi yang dimaksud istiwa ini bukan artinya harus sama persis misalkan lima orang lima orang tidak. Karena itu sulit, mustahil, hampir mustahil ada suatu kabar yang jumlahnya pasti selalu sama. Tetapi yang dimaksud al-istiwa ini adalah suatu kabar tersebut jumlahnya jangan sampai kurang dari jumlah kebanyakan. Contohnya misalkan apabila umumnya diwacan oleh lima orang, lima orang, lima orang, lima orang, maka jangan sampai misalkan ada dilewatkan tobakoh satu lewatkan lima orang tobakoh kedua tujuh orang tobakoh ketiga delapan orang sepuluh orang selanjutnya nah di antara tobakoh-tobakoh ini jangan sampai ada yang suatu tobakoh yang kurang dari jumlah minimal contohnya seperti itu jadi antara tobakoh satu ke tobakoh selanjutnya jumlahnya ini adalah ada kesamaan secara aglabiah tidak jauh terpaut beda nah jangan sampai ada yang kurang jangan sampai ada yang kurang jadi sama ini artinya aglabiah secara e, berdekatan, bukan artinya harus sama, tapi berdekatan harus e, mendekati jumlahnya. Jangan sampai kurang, jangan sampai kurang dari jumlah minimal. Itu maksudnya istiwa. La bukan Allah tazida tidak e, eh, Allah tazida apabila tidak lebih. Nah, yang dimaksud istiwa ini bukan maknanya adalah tidak boleh lebih. Kenapa? Karena idz ziyadatu iz ketika itu aziyadatu bertambah huna di sini itu matlubatun dicari dituntut min babil aula termasuk e, perhitungan yang lebih utama. Nah, yang dimaksud istiwa ini bukan artinya adalah nggak boleh lebih, tidak. Justru kelebihan suatu perawi hadis, perawi pem, penyampai berita apabila jumlahnya lebih banyak itu justru lebih dituntut, lebih dicari, termasuk lebih utama min babil aula, termasuk hal yang lebih utama. Dia artinya istiwa ini adalah minimal mendekati, jangan sampai kurang, bukan artinya nggak boleh lebih karena lebih itu adalah sesuatu yang dituntut sesuatu yang dicari justru lebih utama apabila jumlahnya lebih wa yakuna itu syarat e, mengenai istiwa al amr yaitu min minal minal apa min ibtida sampai intiha al amr atau khobar kemudian wa yakuna dan bahwa ada ini syarat selanjutnya wa yakuna bahwa ada apa mustanadu intiaihi sandaran ujungnya khobar itu al-amro al-musyahada, suatu perkara yang dapat disaksikan. Awil masmu'a atau suatu yang dapat didengar. Nah, selanjutnya khobar tawatur adalah sandaran atau isi matan atau e, kabar yang disampaikan oleh perawi tersebut adalah suatu yang bisa disaksikan atau bisa didengar. Contohnya syahidna atau samikna, sesuatu ya yang bisa dirasakan oleh panca indera, oleh penglihatan atau pendengaran. Nah ini bukan sesuatu la bukan masa bata masa sesuatu sabata yang tetap apa ma bi kodiyatil aktis sirfi dengan ketentuan akal yang murni bukan e, periwayatan penyampaian suatu kabar sesuatu suatu cerita berdasarkan ketentuan akal murni contohnya kalau wahid seperti satu itu nisfil isneni setengahnya dua jadi yang secara selanjutnya khobar tawatur adalah bahwa kabar tersebut harus menyampaikan sesuatu yang bisa disaksikan dan bisa didengar, bukan sesuatu yang berdasarkan akal murni. Contohnya hitungan matematika, satu setengah dari dua dan sebagainya, bukan. Harus sesuatu yang bisa disaksikan atau dirasa atau dilihat atau didengar, sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, faida jamaah maka ketika terkumpul apa khobar atau mengumpulkan apa khobar hadis syuruto al arbaat eh, empat syarat ini wahia di antaranya. Sedang adan, kita tunggu dulu. la ilaha illallah wa kita lanjut Faidah jamaah maka ketika mengumpulkan apa khobar hadihi syuratul arba'ata empat syarat ini wahia dan ia empat syarat itu pertama ada dun kasirun jumlah yang banyak yang mana ahalat memustahilkan apa al adatu kebiasaan tawatu ahum kesepakatan mereka mereka perawi perawi penyampai kabar au tawakuf tawafuqahum atau kesepakatan mereka al kadibi atas kedustaan. Jadi apabila suatu khobar terpenuhi empat syarat pertama yaitu jumlah yang sangat banyak yang di mana dengan jumlah banyak, dengan jumlah yang banyak tersebut secara ada secara kebiasaan mustahil apabila mereka para penyampai berita ini bersepakat bersekongkol atas suatu kedustaan. Itu itu syarat yang pertama. Itu jumlahnya yang sangat banyak. Yang kedua, rawau meriwayatkan mereka, mereka para perawi dalika dan mikan itu khobar an lihim dari semisal mereka minal ibetida dari awal ilal intiha sampai akhir. Nah, mereka perawi tersebut syarat kedua adalah meriwayatkan khobar tersebut dari awal sampai akhir atau dari awal sana sampai akhir sanad dari awal khobar periwayatan atau penyampai berita sampai akhir orang-orang menyampaikan berita ini jumlahnya aglabiahnya sama. Nggak boleh ada jumlah yang signifikan, yang perbedaan yang signifikan, nggak boleh. Harus perbedaannya mungkin perbedaan satu orang di, apa dimaafu, di, apa dimaafkan, tapi harus ada kecenderungan yang sama. Nah ini maksudnya seperti itu. Dari mulai awal sampai akhir. Syarat ketiga, wakanan ada apa mustanadu intihaihim sandaran ujungnya mereka atau maksudnya matan yang disampaikan oleh mereka ketika menyampaikan kabar redaksinya adalah al-hissa panca indera sesuatu yang bisa dirasakan itu sama tadi penjelasan tadi yaitu sesuatu yang bisa dilihat atau bisa didengar Nah, panca indera sebenarnya ada lima, tapi kenapa di sini Imam Ibnu Hajar menyampaikan dua hal, yaitu sesuatu yang bisa disaksikan, artinya panca indera yaitu mata, penglihatan dan sesuatu yang bisa didengar itu eh, pendengaran karena ini aglabiahnya ketika menyampaikan riwayat kebanyakan hadis ini menggunakan sesuatu yang bisa dilihat atau sesuatu yang bisa didengar intinya adalah bahwa syarat ketiga tawatur hadis tawatur atau khobar tawatur adalah e, sandaran mereka atau matan atau redaksi yang mereka sampaikan itu harus sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera yaitu bisa dilihat atau bisa didengar yang keempat syarat yang keempat wandofa dan ditambah ilaza dika pada demikian itu tiga syarat sebelumnya apa ayas haba apabila menyertai khobarohum pada kabar mereka apa ifadatul ilmi memberikan faidah ilmu yakin bisa miihi pada pendengar kabar tersebut nah syarat keempat adalah bahwa selain tiga syarat tadi juga disyaratkan syarat keempat yaitu terhadap kabar tersebut harus juga memberikan faidah memberikan keyakinan ilmu, ilmu yakin terhadap orang yang mendengarnya. Itu tadi seperti yang dijelaskan bahwa memang tidak disyaratkan jumlah tertentu menurut pendapat yang sahih. Selama jumlahnya ini jumlah perawi kabar tersebut e, menyampaikan suatu kabar atau berita bisa memberikan faidah, bisa memberikan faidah keyakinan kepada orang yang mendengarnya, maka itu sudah dianggap suatu kabar tersebut adalah kabar yang mutawatir. Fahaza maka di, maka ini huwa ia itu al mutawatiru mutawatir. Itulah yang dimaksud dengan khobar mutawatir. Inilah pembagian khobar berdasarkan jumlah jalur-jalur yang sampai kepada kita. Nanti penjelasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya akan dibahas yaitu khobar ahad terbagi tiga ada masyhur, ada aziz, ada gori. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. الله أعلم وصلى الله على النبي الأمين والحمد لله رب العالمين